Kemudian salawat serta salam selalu kita ucapkan terus-menerus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita uh, masuk ke bab ketiga bab atau hadis-hadis yang datang seputar rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadisnya banyak yang sama di bab yang pertama Kenapa? Karena di, di, di bab pertama tentang penciptaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk rambutnya juga disebutkan. Kalau di bab satu itu lebih umum, bagaimana bentuk fisik, bagaimana Nabi gaya berjalan beliau, bagaimana rambut beliau juga disebutkan. Tapi di bab ketiga ini lebih khusus tentang rambut beliau. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Hadhi tarjamah Libayani ma yata'allaku Bishari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsu tuluhu wa min haitsu tasrihuhu Wal'inayatu bih." Dan terjemah ini atau perjalanan hidup beliau ini untuk menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan rambut Rasulullah saw Alaihi Wasallam dari segi panjangnya, panjang rambut Nabi bagaimana? Kemudian dari segi kerapian rambut beliau atau Nabi menyisir atau Nabi merapikan rambut beliau dan dari segi Nabi memperhatikan keadaan rambut beliau. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan apa yang berhubungan dengan rambut beliau. Kemudian dari segi bahasa, rambut dalam bahasa Arab artinya bahasa Arabnya apa? Sya'run ya. Shin, ain dan Ra. Sya'run. Dan sya'run ainnya itu boleh dua barisnya. Boleh sukun sya'run boleh sya'arun ainnya fathah jadi boleh sya'arun dan boleh sya'arun kadang seperti itu ya bahasa Arab itu kadang satu kalimat tapi barisnya boleh tiga ada yang boleh dua baris atau harokat ya pernah ulun ulang-ulang kalimat beberapa kalimat yang dia boleh tiga harokatnya. Contoh seperti kalimat Tirmidh, Imam Tirmidhi Itu boleh tiga. Boleh Tirmidhi, boleh Tarmidhi boleh Turmudhi Makanya ada nama orang ini Bapak Tirmidhi satunya Bapak Tarmidhi satunya Bapak Turmudhi tiga-tiganya boleh. Sama seperti kalimat Jum'ah. Mimnya itu boleh tiga. Boleh Jum'ah sukun, boleh dommah jumu'ah, boleh kasrah jumi'ah. Seperti itu. Di bahasa Arab itu kadang satu kalimat e, harokatnya atau barisnya bisa tiga, bisa dua. Sama seperti ini, boleh sya'arun dan boleh sya'arun. Sama seperti juga kalimat qadar, Lailatul Qadar ya. Boleh qadrun dalnya sukun, boleh fathah qadarun. Boleh, boleh juga. Kemudian eh, yang perlu diperhatikan juga dalam baris atau harokat bahasa Arab Terkadang juga dalam bahasa Arab itu kalau barisnya berbeda Entah fathah atau kasroh Itu maknanya juga berbeda Walaupun hurufnya sama Seperti ini Sya'arun itu rambut Tapi kalau sya'arun artinya apa? Shinnya kasrah. Kalau syairun rambut, kalau syairin itu syair. Kita bersyair ya. Itu syairun. Satu huruf, satu huruf. Awalnya fathah itu rambut, kalau kasrah artinya syair atau syair. Seperti itu. Jadi bahasa Arab itu sangat-sangat luas. Kadang satu kalimat maknanya banyak. Satu kalimat boleh harokatnya beda-beda. Sama seperti misalnya isya. Isyaun artinya waktu isya. Tapi kalau asyaun ainnya fathah artinya apa? Makan malam. Hmm, jauh benar artinya. <laughs> Makanya ada istilah al-asya Qobla al-isya. Makan malam sebelum isya. Kalau isya salat, uh, waktu isya, kalau asya makan malam. Hadis yang pertama, hadis ke-24 Al-Imam Abu Isa Muhammad bin, bin Isa at Tirmidhi berkata, Haddatsana Ali bin Hujrin qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi akhrajahu Muslim Al-Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana menceritakan kepada kami Ali bin Hujrin. Ali bin Hujrin telah lalu seorang imam, belum sebutkan dulu. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di Syiar A'lamin Nubala Ali bin Hujrin beliau adalah termasuk perawi di empat dari empat kutubus sitah perawi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi dan Sunan Nasa'i. Berarti tidak semuanya di kutub Sittah ya. Abu Dawud dan Ibnu Majah tidak disebutkan, bukan perawi di kitab tersebut. Ali bin Hujrin Ibnu Iyas bin Mukhadish bin Mushamrij Al-Hafiz Al-Allamah Al-Hujjah Imam Zahabi mengatakan Ali bin Hujr bin, bin Iyas bin Mukhadis bin Musyamrij Al-Hafiz Seorang yang bergelar Al-Hafiz Al-Hafiz Untuk menunjukkan keutamaan Al-Quran Beda dengan Al-Hafiz Yang menunjukkan keutamaan dalam hadis. Jadi tergantung pemakaian kalimatnya Hafizul Quran Maknanya apa? Orang yang hafal Al-Quran tapi kalau ulama itu digelar dari sisi ilmu hadis seorang al hafidh artinya artinya apa? Kemarin sudah kita sebutkan di antara makna al hafidh al hafidh Ibnu Hajar, al hafidh uh, eh, An-Nawawi. Ya, orang yang hafal 100 ribu hadis berserta sanatnya. Al-Allamah, nah, artinya apa kemarin? orang yang sangat alim. Al-alamah itu dalam bahasa Arab sigot mubalaghah. Sigot yang menunjukkan makna secara berlebihan. Kalau al-alim artinya orang yang alim saja. Tapi kalau al alamah orang yang sangat alim. Sama seperti contohnya misalnya orang yang menangis bahasa Arabnya apa? Orang yang menangis al-baki atau bakin. Tapi kalau orang orangnya sering menangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, baka, un, baka, orang yang sering menangis. Kalau sering menangisnya karena dikir, baca Al-Quran itu bagus. Tapi kalau disinggung nangis dikit, nah itu lain. Jadi eh, diantara para sahabat itu kan sebelum di masa sebelum masuk Islam di zaman zahiliyah terkenal dengan bengis, kejam, kasar, Contohnya Umar bin Khattab. Tapi setelah masuk Islam menjadi seorang yang baka, sering sering menangis. Al-Allamah yang sangat alim sama seperti Al-Fahamah. Al-Fahamah ya. Al-Alimul -al Allamah Bahrul Fahamah. Panjang mana Nasidin titel Sidin. Jadi fahamah itu diambil dari kata fahim. Kalau fahim orang yang faham, kalau fahamah orang yang sangat paham. Maksudnya paham kepada agama. Al-hujjah yang bergelar hujjah. Ada lagi istilah mustalahul hadis yang dipakai oleh ulama-ulama hadis. Al-hujjah. Hujjah itu dari segi bahasa artinya burhan, bukti, petunjuk. Tapi kalau ada ulama yang digelari al-hujjah dari ilmu mustalahul hadis al-hujjah artinya man ahata ilmuhu bi thalathimi'ati hadis. Orang yang ilmunya ini meliputi 300 ribu hadis. 300 ribu hadis. Jadi maksud meliputi ini bukan berarti cuma hafal. Dia tahu seluk-beluk sekian ribu hadis tersebut entah masalah rawinya, entah masalah cacat atau tidaknya. Jadi dia meliputi ilmu tentang ribuan hadis tersebut. Hujjah. Seperti Imam Bukhari, Al-Hujjah Al-Imam Al-Bukhari atau Imam Ahmad, Al-Hujjah Imam Ahmad. Ada lagi maknanya selain itu. Kata Imam Abu Dawud, makna Al-Hujjah adalah aqwa minas thiqah aqwa minas thiqah. Derajatnya lebih kuat atau lebih tinggi dari thiqah. Thiqah, semoga masih ingat, thiqah rawi yang mengumpulkan dua keadaan. Dia harus adil dan harus dobit. Adil, dobit. Adil artinya masih ingat? <laughs> Ini istilah-istilah mustalah hadis. Adil orang yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan sebab-sebab yang menghancurkan wibawa. Itu adil. Seorang muslim balik berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari yang merusak wibawa. Kalau dobit, dobit itu ada dua. Ada dobit dari segi hafalan tulisan, ada dobit dari segi hafalan lisan. Jadi orang ini sangat kuat hafalannya. Kalau ditanya tuliskan hadis ini, dia bisa jawab. Kalau ditanya sebutkan hadis ini mengandalkan otaknya, maka dia juga bisa jawab. Itu namanya dobit. Jadi fiqh itu mengumpulkan antara adil dan dobit. Nah, kalau hujjah kata Imam Abu Dawud itu lebih tinggi dari itu derajatnya. Jadi tidak semua orang fiqh itu hujjah, tapi setiap orang yang hujjah pasti fiqh seperti Imam Ahmad atau Imam Al-Bukhari dan lainnya. Qala beliau mengatakan akhbarana Ismail ibn Ibrahim menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah. Kadang para ulama itu lebih terkenal dengan kunyahnya atau gelarnya. Di sini kalau Ismail bin Ibrahim orang kurang tahu. Tapi kalau dengan sebutan kunyahnya Ibnu Ulayyah, anak Ulayyah, maka orang akan akan tahu. Jadi di sini Ismail bin Ibrahim adalah Ibnu Ulayyah. An Humaidin dari Humaid, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Al-Imam Al-Hafiz Abu Ubaidah Al-Basri, seorang imam, seorang hafiz Abu Ubaidah Al-Basri. Kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ibnu Nadhr bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Ali ibnu Najjar. Kata Imam Az-Zahabi, Anas bin Malik adalah seorang al-imam, seorang imam, al-mufti, seorang yang memberi fatwa al mukri seorang yang mukri. Jadi beda apa bedanya antara qori dengan mukri? Ada istilah qori dan ada yang istilah mukri. Qori qoriul Quran jar. Sama mukri. Kalau qori kan dia secara bahasa ya, orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi kalau mukri orang yang membacakan. Jadi dia membaca untuk didengarkan orang lain. Contoh misalnya kita belajaran seperti ini. Ulun suruh satu orang yang membaca untuk didengarkan orang lain, maka itu namanya mukri. Jadi Anas bin Malik adalah mukri. Mukri dari siapa? Dari Rasulullah. Dia yang eh, apa menyebutkan hadis eh, untuk disampaikan kepada para sahabat. Al-Muhaddis ahli hadis rawiyatul Islam Panji Islam Abu Hamzah Al-Ansori Kunyah beliau Abu Hamzah Al-Ansori. Kemudian qala beliau mengatakan kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi akhrajahu Muslim. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai setengah telinga beliau. Panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan dua telinga beliau ya sampai pertengahan dua tengah dua telinga telinga beliau. Di bab yang pertama kita sebutkan bahwasanya rambut Nabi itu mempunyai tiga tiga keadaan panjangnya. Semoga masih ingat. Yang pertama adalah wafroh. Istilah dalam bahasa Arab namanya wafroh. Itu panjang rambut beliau sampai cuping telinga. Ya, panjang sampai cuping itu namanya wafroh. Keadaan yang kedua limah, limmatun. Limah itu panjangnya sampai melebihi cuping telinga sampai sini ya, menuju ke ke bahu. Jadi antara cuping telinga dan bahu itu namanya limmah. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga menjuntai ke bahu sampai menyentuh bahu. Itu dalam bahasa Arabnya jummah. Wafroh sampai cuping, melebihi cuping sebelum bahu limah, sampai ke bahu jumah. Tiga-tiganya Nabi pernah rambutnya seperti ini. Wafroh sampai cuping, kemudian limah melebihi cuping, kemudian jumah sampai ke bahu. Kemudian kata Syekh Abdul Razak fi hadzal hadis anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam kana yablugu ila nisfil udhunaini. Di dalam hadis ini bahwasanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai ke pertengahan telinganya. Wajah fi ba'dil hadis anna sya'rahu kana jummah. Nah, sebagian hadis-hadis yang lain panjang rambut Nabi sampai ke jummah. Jummah tadi berarti menyentuh bahu, panjang ya, menyentuh bahu. Wahia ma yadribul katif minasy sya'ri. Itu rambut yang menjuntai atau menyentuh bahu. Itu namanya jummah. Kita baca lagi syarah Syekh Abdul Razzaq, "Famin ahli ilmi man qala inna hadha roji' li ahwal." Faman ra'a nabiya sallallahu alaihi wasallam wa qad tala sya'ruhu ila an balagul katif wa bi annahu jummah wa man ra'ahu duna dzalik wasafahu bima ra'a. Di antara para ulama ada yang mengatakan ini semua kembali pada beberapa keadaan beliau yang berbeda-beda. Karena para sahabat itu kan melihat Nabi rambutnya berbeda-beda. Kenapa riwayatnya dia seperti ini? Sampai cuping, melebihi cuping, sampai ke pundak. Karena para sahabat melihatnya berbeda-beda. Kadang Nabi rambutnya sampai cuping, kadang sampai lebih, kadang sampai ke ke bahu. Barang siapa yang melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan rambut beliau sudah panjang sehingga menyentuh pundak beliau, maka ia mengatakan bahwa rambut beliau adalah jumah sampai ke bahu karena dia sahabat ini melihat ketika rambut Nabi panjang. Dan siapa yang melihat beliau dengan rambut yang lebih pendek, maka dia ceritakan seperti itu. Artinya Ketika rambut Nabi pendek, sahabat melihat, maka sahabat riwayatkan seperti itu. Kemudian panjang sampai ke bahu, sahabat lihat lagi, maka diriwayatkan seperti seperti itu. Jadi ini kalau istilah e, perbedaan ikhtilaf hadis yang bermacam-macam itu namanya ikhtilaf tanawu. Tanawu berbeda karena bermacam-macam. Nabi terkadang rambutnya sampai telinga, sampai cuping, melebihi cuping, kemudian sampai ke bahu. Berbeda-beda karena memang seperti itu datang riwayatnya. Bukan berbeda-beda karena ada yang rojih dan marjuh atau ada yang tanakut berlawanan. Sama seperti contohnya kita misalnya membaca doa ruku. Itu kan banyak versinya. Apakah khilafnya ini ada yang dirojihkan dan dimarujuhkan Tidak. Tapi khilafnya khilaf tanawu karena Nabi terkadang baca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh misalnya bacaan ruku, ada yang subhan rabbiyal azim, ada yang subhun kudus rabbul malaikat waruh, ada yang uh, satu yang panjang, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Yang tiga ini yang ulun hafal. Tiga ini bukan berarti khilafnya uh, khilaf yang ada dirojihkan kemudian dimarujuhkan enggak. Tiga-tiganya riwayat memang ada. Jadi khilafnya bermacam-macam boleh seperti ini dan seperti itu. Kemudian kata Syekh lagi walihadza qala al-Imam Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah lamma saqal ahadits fil bab wala munafah bainal halaini fa inna fa'in sya'ra taratan yatul wa taratan yuqassar minhu Fakulun haka bihasabima roa. Kata Imam Ibnu Katsir di Bidayah wal Nihayah. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah ketika membahas hadis-hadis seperti ini, beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada pertentangan atau perlawanan dalam dua keadaan tersebut. Kadang sampai cuping, kadang sampai bahu. Karena rambut itu kadang-kadang panjang, kadang-kadang lebih lebih pendek. Dan setiap sahabat akan menceritakan sesuai apa yang dia dia lihat. Kata sahabat ini pendek ya karena ketika itu melihat Nabi rambutnya pendek. Ada yang panjang karena ketika itu sahabat melihat rambut beliau panjang. Nah, kemudian di antara para ulama juga ada yang mengatakan Inna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam ila nisfil udhun bi'tibarin nazar ila sya'ri min jihatil udhun wa man qala bi annahu jummah fahuwa bi'tibarin nazar ilaihi min jihatil khalfi wal qaulul awwal azhar ini kan ada semacam perbedaan hadis sahabat menceritakan seperti ini tentang rambut Nabi sebagian ulama yang lain mengatakan dan ada juga di antara para ulama yang mengatakan sesungguhnya rambut Nabi itu sampai pertengahan telinga beliau ini jika dilihat dari sisi samping. Jadi dia mengatakan ulama kalau misalnya rambut Nabi sampai setengah telinga berarti dilihat dari dari samping. Karena ada dua versi, ada yang sampai pertengahan telinga, ada yang sampai ke ke bahu. Ada yang mengatakan seperti ini di antara para ulama, Rambut Nabi dilihat setengah sampai setengah telinga itu dari dari samping. Dan rambut beliau jumah sampai ke bahu ini jika dilihat dari arah belakang. Jadi sebagian ulama berusaha mengumpulkan hadis ini. Jadi ada dua versi e, riwayat sampai pertengahan telinga kemudian sampai sampai bahu. Kata Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya, kenapa seperti itu riwayatnya? Karena para sahabat ada yang melihat Nabi ketika rambutnya pendek, maka diceritakan. Ada yang melihat rambutnya panjang sampai ke bahu, maka juga diceritakan. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan sampai pertengahan telinga kalau dari sisi samping. Dia melihatnya dari samping, wajar sampai ke pertengahan telinga. Tapi kalau melihatnya dari belakang, Nabi di belakang, kita misalnya melihat. Kita melihat dari belakang Nabi, maka kita temukan rambut Nabi sampai sampai ke bahu, kata sebagian para para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, akan tetapi pendapat yang pertama lebih lebih jelas maksudnya. Maksudnya ya terkadang sahabat melihat pendek, terkadang melihat panjang. Hadis ini sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua, Al-Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Hannad ibn Sari Qala akhbarana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidhi sendiri di kitab beliau Jami' at tirmidhi di nomor hadis 1755. Imam Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Hannad bin Sari. Hannad bin Sari. Hannad bin Sari kata Al-Imam Az-Zahabi di Syiar Alamin Nubala, Ibnu Mas Ibnu Mas'ab bin Abi Bakar bin Shibr Sa'fuq, Al-Imamul Hujjah Al-Qudwah Zainul Abidin. Kata Imam al adzahbi uh, eh, Hannad bin Sari adalah seorang imam, seorang hujjah nah, yang bergelar hujjah. Hujjah tadi apa artinya? <laughs> Semoga masih ingat. Hujjah kata Imam Abu Daud lebih kuat, lebih tinggi daripada fiqah Kemudian yang satunya tadi apa? Ya, dia ilmunya meliputi 300 ribu hadis. Meliputi itu bukan sekedar hafal ya tahu matannya, tahu sanatnya, tahu rawinya dan seterusnya. Kemudian al-qudwah panutan, seorang panutan Zainul Abidin. Artinya apa Zainul Abidin? Hiasan Zain itu kan hiasan. Zain, Zaini hiasanku. Zainuddin hiasan agama. Zainullah hiasan Allah, barat mana namanya? Zainul Abidin hiasan para-para hamba, hiasan para hamba Zainul Abidin. Jadi Hanab bin Sari ini nah terkenal dengan kathirul buka, kathirul buka banyak menangis, sering menangis. Pernah ulun sebutkan cerita di kitab Syiar Alamin Nubala, ulun sebutkan lagi. Jadi Hanab bin Sari ini seorang ulama yang sering menangis dan juga ahli ibadah. Ibadahnya sangat kuat. Ulun sebutkan lagi ya supaya lebih memotivasi kita lah istilahnya. Nah, uh, eh, Hanad bin Sari ini kata murid beliau Ahmad bin Salama An-Naisabur, beliau menceritakan karena Hanad katsirul buka. Hanad adalah seorang yang sering menangis. Faraqa yauman minal qiraah lana. Beliau mengosongkan suatu hari dari membaca Al-Qur'an untuk kami entah karena belajaran, nuntut ilmu sehingga beliau mengosongkan satu hari dari membaca Al-Qur'an. doa, wajah ilal masjid, maka Hannat pun berwudu dan datang ke masjid. Maka beliau salat sampai tergelincir matahari. Wa ana ma'ahu fil masjid dan saya bersamanya di masjid. Tsumma roja ila manzilihi, kemudian beliau bulik ke rumahnya. Ini kemungkinan besar subuh ya subuh ke masjid, kemudian uh, sembahyang sampai zawal. Kenapa sampai zawal? Sampai tergelincir matahari. Kenapa sampai situ mentoknya? Karena ada larangan tidak boleh sholat sebelum sebelum tergelincirnya mata matahari. Dan saya bersamanya di masjid, kemudian beliau kembali atau bulik ke rumahnya, maka beliau berwudu lagi, kemudian datang dan salat bersama kami salat zuhur. Kemudian beliau e, mendirikan salat lagi sampai waktu asar. Jadi setelah zuhur salat bersama para sahabatnya atau para muridnya. Kemudian beliau salat lagi sendiri sampai sampai asar. Kemudian yarfa'u sautahu bil Qur'an. Beliau membaca, mengangkat suaranya ketika membaca Al-Qur'an wa yabki katsiran dan beliau sambil menangis dengan tangisan yang banyak. Masya Allah. Thumma innahu shalla binal asar. Kemudian masuk waktu asar, sembahyang lagi bersama kami salat asar. Wa akhadha yaqra'u fil mushaf. Kemudian beliau membaca di mushaf. Hatta shallal maghrib sampai salat maghrib. Jadi mbah subuh sampai sebelum tergencir matahari stop dulu. Balik lagi ke rumah salat zuhur. Setelah salat zuhur sampai ke ke asar. Setelah asar baca Al-Quran lagi sampai maghrib. Masya Allah. Ibadah dari dari pagi sampai maghrib ibadah. Kemudian kola muridnya berkata, fakul tuliba dijironi. maka saya pun berkata kepada sebagian tetangganya, tetangga beliau, "Ma asbarahu ala ibadatihi bil laili." Maka Eh, masbarahu alal ibadah Alangkah sabarnya si Hannat ini Terhadap ibadahnya Jadi sampai pagi Dari pagi sampai maghrib Diisi dengan ibadah Kata muridnya kepada sebagian tetangganya Alangkah sabarnya dia Terhadap ibadahnya Karena ketika melaksanakan Ibadah harus disertai dengan Dengan sabar Sabar ada tiga Sabar mengerjakan ketaatan Sabar meninggalkan larangan sabar ketika mendapatkan musibah. Faqala maka sebagian tetangganya menjawab, "Hadhihi ibadatuhu bin nahar." Ini ibadah beliau di siang hari. Munzu sab'ina sanah, semenjak 70 tahun. Jadi beliau termasuk seorang ulama yang panjang umurnya. Dia sudah sudah muda semenjak umur beliau uh, eh, apa? Semenjak 70 tahun yang lalu kata tetangganya itu sudah terbiasa dengan ibadah seperti itu di siang hari. Kemudian fakaifa law ra'aita ibadatahu billail. Maka bagaimana jika engkau melihat ibadahnya di malam hari, maka lebih luar biasa. Di pagi hari luar biasa, maka gimana lagi engkau melihat ibadah beliau di malam di malam hari. Jadi sudah semenjak 70 tahun yang lalu beliau terbiasa dengan ibadah seperti itu sangat sabar mengerjakan ibadah. Kemudian sebutkan wama tazawwaja dan beliau tidak menikah. Dan beliau tidak tidak menikah. Dan beliau disebutkan rohibul Kufah, rohibul Kufah seorang rohib atau seorang ulama di negeri negeri Kufah. Dan kita sebutkan, kita lanjutkan lagi. Qala akhbarana Abdurrahman ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad Abdurrahman bin Abi Zinad, seorang imam al-faqih al-hafiz. Imamul faqih al-hafiz, seorang imam, seorang faqih, seorang hafiz. Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Zinad. Kemudian An Hisham bin Urwah dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi ini cucunya Zubair bin Awam. Hisham bin Urwah kata Imam Az-Zahabi, al-Imam Mustiqah seorang imam yang fiqah, Syekhul Islam Abdul Munzir Al-Qurashi. Syekhnya Islam Abdul Munzir Al-Qurashi. An abihi dari ayah beliau. Kadang uh, di rantai sanat suatu hadis, pernah ulu sebutkan juga, satu hadis itu kadang seorang rawi mengambil dari ayahnya, kemudian mengambil dari kakeknya. Jadi terkadang satu seorang rawi mengambil hadis dari ayahnya kemudian dari kakeknya. Contoh seperti ini. Hisham bin Urwah di sebagian riwayat beliau terkadang menyebutkan riwayat dari Hisham bin Urwah an abihi an jaddihi. Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah, Urwah dari ayahnya Zubair bin Awam, Zubair dari Rasul Rasulullah. Sama seperti Salim. Salim itu cucunya Umar bin Khattab. Salim an abihi an jaddihi. Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar, Abdullah dari ayahnya Umar bin Khattab. Jadi terkadang ada cucu, ayah, kemudian kakek. Dan itu termasuk keistimewaan sanat, keindahan sanat. Seorang rawi mengambil hadis dari ayahnya, ayahnya mengambil hadis dari dari kakeknya. Kemudian dari ayahnya Urwah bin bin Zubair. Salah seorang tabi'in Kemudian <clears throat> salah seorang fukaha as-sab'ah. Jadi ada istilah di generasi tabi'in sebutkan para ulama dengan istilah fukaha as-sab'ah. Fakih tujuh, tujuh, tujuh orang tabi'in yang fakih. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Kemudian an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Aisyah mengatakan Aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu bejana dalam satu wadah atau satu bejana. Satu ember, kemudian mandi suami istri, seperti itu ya. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri atau pasangan. Wakana lau sya'run fawqal jummah wa wafrah. Rambut beliau lebih pendek dari jummah, jummah sampai ke bahu. Dan lebih panjang dari wafrah. Wafrah itu lebih dari cuping telinga. Ini dari Aisyah Eh, ketika beliau mandi bersama Rasul dalam satu bejana atau semacam ember, maka beliau otomatis melihat rambut Nabi. Terkadang rambut Nabi lebih pendek daripada jummah, lebih panjang dari wafroh. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qawluha wa kana law sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Al-wasfu huna bi'tibari mahali syari la, la bi'tibari dzatihi. Wal ma'na anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam kana anzala minal wafrah wa ala minal jummah fa mithlu hadza yuqalu lahu limmah wa qad sabaqa anna kullam minas sahabah ridwanullahu alaihim wasfa sya'rihi radhiyallahu taala anhu bihasabi ma ra'a kata Syekh Abdul Razzaq Perkataan Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasulullah dengan menggunakan satu bejana, satu wadah ini adalah dalil bolehnya suami istri mandi bersama dengan menggunakan satu ember atau satu bejana. Kemudian perkataan Aisyah juga beliau mengatakan di sini <clears throat> Rambut beliau lebih pendek dari jumah dan lebih panjang dari wafroh. Penyebutan ciri rambut di sini untuk menjelaskan kondisi rambut Nabi, bukan jenis rambutnya. Bukan berarti jenis rambut Nabi apakah ikal, apakah lurus, tidak. Tapi dari segi menjelaskan kondisi panjang dan pendek rambut beliau. Karena di bab yang pertama kita jelaskan kemarin, minggu-minggu sebelumnya, rambut Nabi diceritakan panjang pendeknya dan juga jenisnya. Jenis rambut Nabi apakah keriting apakah lurus? Ikal ya, perpaduan antara keriting dan lurus ikal itu kan bergelombang. Tidak seperti kayak ulun kalau panjang itu muter-muter keriting ya. Seperti itu. Kadang kalau nggak bisa belah tengah, kata Pak. Nanti disebutkan Nabi membelah rambut rambut beliau. Kalau bisa dibelah maka dibelah. Ya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membelah tengah rambut beliau. Kanan dulu kemudian baru baru kiri. Kata Aisyah, dan penjelasan tentang tentang jenis eh, tentang ukuran rambut Nabi telah disampaikan di depan para sahabat yang menceritakan ciri rambut beliau sesuai dengan kondisi para sahabat lihat terkadang pendek dan terkadang panjang. Kemudian satu hadis lagi, hadis yang ke-26. Ini hadisnya mirip-mirip di bab yang pertama jadi ulun cepatkan saja. Berkata Imam Tirmizi haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara bin Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' Ahmad bin Mani. Ahmad bin Mani kata Imam Zahabi seorang imam, seorang yang bergelar al-hafiz, seorang yang thiqah. Abu Ja'far al-Baghawi thumma al-Baghdadi, thumma al-Baghdadi. Kemudian kata al-Imam al-Baghawi, jadi Ahmad bin Mani ini adalah kakeknya al-Imam Baghawi. Sahibut tafsir, ma'alimut tanzil. Membagai mengarang kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Kakek beliau Ahmad bin Mani al bagawi Jadi kata Al-Imam al bagawi menceritakan kakeknya, kakek saya pernah mengatakan ana min nahwi arba'i nasanah, akhtimu fi kulli thalathin. Kata kakeknya Ahmad bin Mani, saya semenjak 40 tahun menghatamkan Al-Quran setiap tiga hari. Saya menghatamkan Al-Quran setiap tiga, tiga hari. Semenjak empat puluh tahun lamanya. Setiap tiga hari berarti sehari sepuluh juz ya. Terkadang kita temukan kenapa para ulama itu ibadahnya luar biasa ya. Mengarang kitabnya juga luar biasa. Contoh Imam Nawawi. Umurnya kan tidak terlalu panjang. Tapi karangan beliau sangat banyak. Kenapa seperti itu ya? Kalau waktu kita kan terasa pendek, tiba-tiba pagi langsung Jumat, tiba-tiba seperti itu. Disebutkan karena waktu beliau itu barokah. Waktu itu, waktu beliau barokah. Dan juga disebutkan karena itu adalah karomah beliau, termasuk karomah para ulama. Jadi waktu itu terasa panjang sehingga banyak menulis kitab. Waktu terasa panjang sehingga ibadah itu sangat banyak dikerjakan. Tiga hari hatam. Ada yang sehari hatam luar biasa. Karena waktu beliau yang barokah dan itu juga termasuk karomah, karomah para ulama. Waktu terasa panjang. Kalau kita tiba-tiba punya anak aja itu nah. kayak <laughs> ulun kan tiba-tiba punya anak. Ada ada kerasaan. Kemudian kata Ahmad bin Mani, qala beliau mengatakan haddatsana Abu Qatan menceritakan kepada kami Abu Qaton. Abu Qaton ini kunyah, nama asli beliau hmm, Muhammad bin Al-Haytham. Amr bin Al-Haytham, Abu Qaton, Amr bin Al-Haytham. Qala beliau mengatakan hadatsana Syu'bah, memberikan kehadis kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj, masih ingat? Seorang ahli hadis yang diberi gelar Amirul Mukminin fil hadis. Seorang Amirul Mukminin fil hadis Termasuk sirah beliau, beliau berani mengambil satu hadis dalam jarak satu bulan di jalan yang beliau belum tempuh, belum pernah beliau tempuh. Jadi untuk mengambil satu hadis saja satu bulan, beliau berani melewati jalan yang beliau belum pernah jalani. Syobah bin bin Hajat, Cuma satu hadis lah, masya Allah. Satu bulan, bulik pulang satu bulan, dua bulan jadinya luar biasa. An Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i Anil Baro bin Azib dari sahabat Baro bin Azib. Qala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idama bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunaihi. al Baro bin Azib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbadan tegap, marbu, tegap artinya tidak tidak bungkuk ya, tapi tegap. Kemudian antara kedua pundaknya lebar, bahu beliau lebar, tidak halus seperti ulun kada tapi tapi lebar. Dan rambutnya jumah. Jumah tadi sampai sampai ke bahu. Menyentuh telinganya, yang menyentuh telinganya. Berarti melebihi telinga hingga sampai ke ke bahu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Imam Muslim. Kita baca yang terakhir. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Maudhi'u syahid fi had fi hadits al-Bara bin Azib kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunayhi wal jummah kama sabaqa hiya ma wasala ila al-mankibaini fatakunu jummatuhu huna bima'na sya'rahu bima'na sya'rihi." Sisi pengambilan dalil pada hadis Bara bin Azib adalah rambutnya itu jumah yang menyentuh cuping telinga Nabi, menyentuh hingga sampai ke bahu. Sebagaimana sudah dijelaskan yang terdahulu adalah rambutnya panjang mencapai kedua pundaknya. Dengan demikian, maksud kata jumah di sini adalah rambut beliau. Jadi yang panjang adalah rambut rambut beliau. Adapun hadis Anas bin Malik yang sudah lewat, karena ya bulugu sya'ruhu syahmata uzunaihi rambut Nabi sampai ke cuping telinganya. Ini adalah beliau mensifatkan rambut Nabi di sebagian keadaan beliau. Terkadang pendek dan juga terkadang terkadang panjang. Jadi khilafnya bukan khilaf saling berlawanan enggak. Kenapa? Karena Nabi terkadang pendek, terkadang panjang. Kemudian hadis yang ke-27 ya, insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Masih seputar rambut Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat ini yang bisa ulun sampaikan yang mana intinya kita mengaji hadis-hadis tentang kepribadian Nabi, tentang fisik Nabi untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semakin semangat melaksanakan sunnah-sunnah beliau, syariat-syariat yang beliau bawa. Semoga kita bisa istiqomah, ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.